بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوانك الدين وأخواتك الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan akidah dari kitab I'tiqad Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Salah seorang imam besar ahlu Sunnah wal Jamaah, penulis kitab Sahih yang kemudian dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Inilah akidah beliau di dalam sebuah risalah ringkas yang beliau nukil dari lebih dari seribu orang guru yang pernah beliau temui. Lebih dari seribu orang guru yang pernah beliau temui dari kalangan ulama salaf, semuanya bersepakat atas akidah ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita pentingnya kita mengikuti akidah yang disepakati para ulama. Itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah Makanya kita dapati di dalam banyak permasalahan fikih, banyak sekali permasalahan fikih, para ulama ahlus sunnah wal jamaah berbeda pendapat. Tetapi secara umum, secara global, di dalam permasalahan akidah, ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan pendapat. Contohnya imam yang empat, kita ketahui bersama dalam pembahasan-pembahasan fikih banyak perbedaan. Tetapi dalam masalah akidah secara garis besar imam yang empat ini memiliki kesamaan. Karena semuanya mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula semua guru yang ditemui oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah mengajarkan akidah yang sama. Karena ini adalah permasalahan prinsip di dalam agama Islam yang kita tidak boleh berbeda. Yang perbedaan padanya tidak ditolerir. Tidak diberikan toleransi sedikit pun. Kaum muslimin harus memiliki akidah yang sama, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang berbeda dengan akidah ini Itulah yang disebut dengan Golongan-golongan yang menyimpang ahlul ahwa atau dengan istilah lain ahlul bid'ah. Ahlul ahwa para pengikut hawa nafsu atau ahlul bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Jadi yang kita akan pelajari ini adalah prinsip-prinsip dasar agama yang kaum muslimin tidak boleh berbeda pendapat. Siapa yang berbeda padanya, dia tersesat. Dia keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah dan termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhihi ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi dalam hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda umatku akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku jadi akidah inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat atau akidah ahlus sunnah wal jamaah akidah salaf akidah ahlul hadis dan penamaan-penamaan yang lain yang disebut para ulama intinya adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat siapa yang berbeda darinya maka dia tersesat maka dia menyimpang dari jalan yang benar dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira barang siapa yang menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman maka kata Allah, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat ini kata para ulama adalah ancaman bagi siapa saja yang tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Maka termasuk jalannya orang-orang yang beriman adalah akidah mereka, keyakinan mereka. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ayat ini mengandung ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah akan menyesatkan dia di dunia dan di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka billah. Jadi apa yang akan kita pelajari bukan perkara sepele, ini lebih penting dari semua amalan-amalan zahir. Karena akidah itu adalah fondasi amalan kita. Kalau akidahnya kita buruk, akidah jelek, maka ibarat sebuah rumah, rumah itu tidak akan kokoh, tidak akan kuat jika dibangun di atas fondasi yang rapuh. Iya. Alhamdulillah kita sudah pelajari tiga permasalahan dari kitab Iqtiqat Imam Al-Bukhari. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang Al-Quran sebagai kalamullah, yang ketiga tentang keimanan kepada takdir. Ini Alhamdulillah sudah kita pelajari di dalam dua pertemuan yang sebelumnya. Kita akan masuk insyaAllah ta'ala permasalahan yang keempat dari akidah Imam Al-Bukhari, yaitu permasalahan at-takfir. Masalah pengkafiran. Di sini insyaallah taala kita akan membahas salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang yaitu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblah bidzambi Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlul kiblah yaitu kaum muslimin yang masih sholat menghadap kiblat karena satu perbuatan dosa besar yang dia kerjakan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun kaum muslimin dikarenakan dia telah melakukan satu perbuatan dosa maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan insyaallah taala nanti akan kita sebutkan kapan barulah dia atau seseorang itu pantas dihukumi sebagai kafir difonis sebagai kafir adapun jika dia hanya melakukan dosa-dosa besar dan dosa itu tidak termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran, maka dia tidaklah kafir. Dia tidaklah kafir. Ya. Ini termasuk prinsip penting ahlus sunnah wal jamaah. Nanti akan kita sebutkan golongan yang menyimpang di dalam perkara ini. Sebelumnya kita bahas dulu dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Kata beliau, ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Juga pada ayat ke-116.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 Jemaah sekalian, inilah satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan kepada kita orang yang melakukan dosa sebesar apapun selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran maka dia tidak boleh dikafirkan. Karena Allah menyatakan di sini dengan tegas. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan dosa selain syirik di sini. Maksudnya adalah dosa yang lebih kecil atau lebih rendah daripada kesyirikan. Iya. Kata dun itu sebenarnya kurang cocok juga kalau diterjemahkan selain. Namun di terjemahan yang biasa kita baca seperti itu terjemahannya. Lebih cocok kalau kita katakan, kita terjemahkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa dosa yang lebih ringan daripada syirik? Jawabannya adalah semua perbuatan dosa selain dosa syirik dan dosa kekafiran. Kenapa kita katakan harus kita terjemahkan yang lebih rendah daripada syirik sebab ada dosa yang setara dengan syirik, yaitu kekafiran. Ya, karena kekafiran itu bentuknya banyak. Setiap kesyirikan itu kekafiran. Tapi tidak setiap kekafiran itu syirik. Jadi kekafiran itu lebih luas. Maka maksud ayat ini adalah dosa kesyirikan dan kekafiran tidak akan Allah ampuni. Tidak akan Allah ampuni. Sementara dosa yang lain selain itu, selain kesyirikan dan kekufuran, maka berarti semua dosa selain itu derajatnya lebih rendah daripada itu. Walaupun itu termasuk dosa besar, tapi tidak sebesar dosa kesyirikan dan dosa kekafiran. Pertanyaannya, apa saja yang masuk dalam kategori dosa besar itu? Yang tidak termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran. Jawabannya jemaah sekalian, semua dosa besar yang tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Imam Zahabi rahimahullah menulis sebuah buku yang beliau beri judul Al-Kabair. Kalau kita mau ingin tahu apa saja dosa-dosa besar itu, diantaranya bisa kita baca dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di situ beliau menulis kurang lebih ada 70 dosa besar. Iya. 70 dosa besar. Walaupun di dalam kitab Al-Kabair juga beliau masukkan kesyirikan dan kekufuran. Namun dalam ayat ini Allah menegaskan dosa sebesar apapun selain daripada kesyirikan dan kekufuran apakah itu mencuri, korupsi, makan riba, membunuh sekalipun apa saja, sebut apa saja, semua dosa besar selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran maka Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mungkin mengampuninya bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Jadi ini pengabaran dari Allah. Dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki. Oleh karena itu, orang yang melakukannya sebanyak dan seberat apapun dosanya tidak bisa kita kafirkan. Karena Allah menyatakan dia masih mungkin mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki. Iya. Masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan, berarti dia tidak kafir. Tidak syirik. Enggak boleh kita kafirkan dia. Iya. Walaupun kita lihat dia sudah bergelimang dosa. Walaupun dia melakukan dosa itu terus-menerus nggak mau tobat, tetap saja nggak boleh kita mengkafirkan dia. Tidak boleh kita mengkafirkan dia karena Allah sendiri menyatakan bahwa dia masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan. Maksudnya di sini ketika dia tidak bertobat. Ayat ini berbicara kalau orang itu tidak tobat, kalau dia mati dalam keadaan musyrik dan tidak bertobat, maka tidak ada harapan mendapatkan ampunan. Sementara orang yang melakukan dosa sebesar apapun, walaupun dia tidak taubat, selama dosa itu bukan syirik dan kekufuran, maka Allah masih mungkin memberi ampunan kepadanya kalau Allah menghendaki. Adapun orang yang bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini berbicara kalau dia sampai mati nggak taubat. Dia sampai mati nggak taubat. Kalau dosanya dosa syirik atau dosa kekufuran, maka Allah tidak akan ampuni. Kalau dia melakukan dosa apapun selain syirik dan kubur apapun itu, maka masih mungkin Allah mengampuninya walaupun dia sampai mati nggak taubat. Walaupun dia sampai mati nggak taubat, masih mungkin dia mendapatkan ampunan kalau Allah menghendaki. Iya. Bagaimana kalau Allah tidak menghendaki? Maka dia akan diazab. Tetapi azabnya tidaklah kekal Azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Makanya ada hadis yang berbicara tentang al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun itu adalah orang-orang yang sempat masuk neraka. Kemudian akhirnya mereka masuk surga. Setelah mereka menjalani azab untuk membalas perbuatan-perbuatan dosa mereka lalu mereka dikeluarkan kembali dari neraka karena mereka masih memiliki keimanan karena mereka tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran jadi jemaah sekalian kesimpulan ayat ini adalah tidak boleh kita mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa sebesar apapun seberat apapun selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran tidak boleh kita kafirkan karena Allah sendiri menyatakan mereka masih mungkin mendapatkan ampunan. Dan juga kalaupun mereka tidak diampuni, maka mereka satu saat tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, insya Allah kita akan bedah lebih dalam lagi persoalan pengkafiran ini. Karena di sini banyak syubhat, banyak pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kaum muslimin, terutama anak-anak muda, yang memiliki semangat besar. Semangat mereka bagus. Semangat yang besar di dalam memperjuangkan agama Islam. Tetapi sayang mereka salah jalan. Karena bertemu dengan orang-orang yang salah. Yang mengajarkan kepada mereka jalan yang menyimpang. Maka perlu kita bedah lebih lanjut. Akar kekafiran, akar pengkafiran mereka. Akar kesesatan mereka. Dan subhanallah, ini masih menjadi musibah yang menimpa umat Islam sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada. Dan Nabi saw telah mengingatkan di dalam banyak hadis akan munculnya golongan kaum muslimin yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, setelah pengkafiran nggak berhenti sampai di situ. Insya Allah Taala nanti akan kita lanjutkan. Tapi sebelum itu patut kita sebutkan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang disebutkan Imam Al Bukhari. Ini pelajaran sisipan, tapi lebih penting pembahasannya. Imam Al Bukhari berdalil dengan ayat Surat An-Nisa ayat ke-48, ayat ke-48 dan 116. Tadi sudah kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu, yakni yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Di sini ada beberapa faedah penting atau pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan akar-akar pengkafiran, kita petik dulu beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah penjelasan tentang betapa bahayanya dosa syirik. Penjelasan tentang betapa bahayanya dosa kesyirikan. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang paling Allah murkai. Sehingga Allah menyatakan bahwa Allah tidak berkenan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, perlu kita waspadai, perlu kita hati-hati. Inilah dosa yang terbesar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka dia sudah pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan inilah yang paling mengerikan. Orang muslim itu sejelek-jeleknya orang muslim yang paling pendosanya sekalipun. Kalau dia masuk neraka, tetap dia akan keluar dari neraka itu suatu saat. Tetapi jemaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran, Islamnya batal kalau tadinya dia muslim. Maka dia akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah. Seperti yang Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar wa ma lidh min ansar sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah akan haramkan surga atasnya Gak mungkin lagi dia masuk surga neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim tersebut atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Jadi subhanallah, ini ancaman yang sangat keras sekali. Orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak bertobat sampai mati walaupun dia berbuat syirik itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau dia belum pernah taubat, maka berarti dia mati dalam keadaan musyrik dosanya tidak akan diampuni, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, tidak mungkin ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Kalau begitu jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk takut. Bahkan sangat takut terjerumus dalam syirik. Sebagaimana kita takut terjerumus dalam dosa zina, kita takut terjerumus dalam dosa riba atau korupsi, mestinya kita harus lebih takut lagi untuk terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Iya. Karena orang yang melakukan dosa apapun masih mungkin mendapatkan ampunan. Nggak akan masuk neraka. Kalau Allah ampuni. Kalaupun dia dimasukkan ke neraka, dia tidak kekal di dalamnya seperti para pelaku dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi jangan main-main. Ini dosa yang terbesar. Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk sangat takut terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, pun sangat takut terjerumus dalam syirik sehingga berdo beliau berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Ya, beliau takut terjerumus dalam kesyirikan maka sudah sepatutnya kita yang lebih takut terjerumus dalam syirik. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik, kesyirikan adalah dosa terbesar. Kalau begitu jemaah sekalian, wajib bagi kita lebih wajib dari apapun juga untuk menyelamatkan diri dari kesyirikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya jemaah sekalian? kita menyelamatkan diri dari kesyirikan. Jangan-jangan keseharian kita masih melakukan syirik tanpa kita sadari. Atau keluarga kita, masyarakat kita, di sekitar kita masih melakukan syirik tanpa kita sadari. Maka pertanyaannya bagaimana caranya kita selamat dari kesyirikan? Jemaah sekalian, jawabannya adalah yang pertama dan utama sekali yang harus kita lakukan adalah mendalami ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid lebih mendalam karena orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan disebabkan ketidaktahuan tentang kesyirikan itu sendiri sebab dia tidak belajar bagaimana cara mentauhidkan Allah sehingga dia kemudian terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami. Belajar, dalami ilmu tauhid. Paling tidak kita baca buku tauhid yang ditulis para ulama. Ada buku yang sangat bagus. Ini buku yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pelajari untuk mengenal tauhid yang berjudul Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, ini salah satu buku bagus. Bukunya tipis, tidak terlalu tebal. Namun di dalamnya cukup banyak yang dibahas, yaitu terdiri dari 67 bab. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu ada dalam kalau kita mau cari di internet banyak, ada dalam versi bahasa Arabnya, juga ada dalam bentuk apa namanya terjemahan ada e-booknya. Dalam terjemahan ada juga di versi aplikasi. Masya Allah, sudah banyak. Karena saking pentingnya buku ini, sehingga banyak kaum muslimin kemudian membantu kita untuk apa namanya memudahkan kita mendapatkan buku tersebut. Ya. Dan ini termasuk buku yang terbanyak diterjemahkan di dalam berbagai bahasa dunia, termasuk dalam bahasa Indonesia. Ini sudah banyak. Paling tidak ini minimal kita pelajari untuk meluruskan tauhid kita dan menyelamatkan kita dari kesyirikan. Sebuah buku yang terdiri dari 67 bab menjelaskan tentang hakikat tauhid, kemudian bahaya syirik dan contoh-contoh kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Iya. Kalau kita mau selamat, pertama yang harus kita lakukan adalah belajar tauhid. Dalami ilmu tauhid. Dan kalau kita pelajari maka kita akan dapati itulah sebenarnya kunci keselamatan kita, kunci kemenangan kita, kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Ya, tidak akan beres hidup kita. Tidak akan selesai semua problematika hidup kita tanpa kita perbaiki tauhid kita terlebih dahulu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah betapa murkanya Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Padahal mungkin di mata sebagian orang koruptor itu yang paling jelek. Pezina itu yang paling jelek. Orang kalau dengar koruptor saja sudah benci. Ya pezina apalagi pembunuh. Ternyata ada yang Allah lebih benci lagi. Yang Allah lebih murkai yaitu orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Walaupun dia tidak punya dosa apapun kecuali satu ini. Dia nggak pernah korupsi, dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah berzina, nggak pernah makan riba, dia nggak melakukan dosa apapun kecuali satu, dia mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka dia adalah orang yang paling Allah murkai di dunia ini. Padahal dia nggak merugikan orang lain. Kalau dia mencuri, dia merugikan orang lain. Apalagi membunuh. Membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi tidak lebih besar dari kesyirikan dan kekufuran. Kenapa jamaah sekalian? Allah sangat benci kepada orang yang mempersekutukan Allah atau melakukan kekafiran kepadanya walaupun dia nggak merugikan orang lain walaupun dia ahli ibadah saking bencinya Allah semua ibadahnya Allah hapus nggak ada manfaatnya sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 la in layah la yahbatanna amaluka kalau kamu mempersekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu jadi nggak ada gunanya dia ahli ibadah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin berzakat. Tapi dia mempersekutukan Allah, maka dia adalah orang yang paling Allah benci di dunia ini. Karena ibadahnya saja sudah terhapus. Dia sama dengan orang yang tidak beribadah sama sekali. Ini percuma, kasihan. Orang yang beribadah tapi juga melakukan kesyirikan. Amalannya tidak berguna sama sekali tidak ada manfaatnya, terhapus ibadahnya karena dosa besar yang sangat Allah murkai, dia masih melakukannya. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa bisa begitu? Kenapa dosa syirik lebih Allah murkai? Karena orang yang melakukan kesyirikan itu atau orang yang melakukan kekafiran kepada Allah, dia adalah orang yang menghina Allah, melecehkan Allah, menistakan Allah. Itulah sebabnya Allah sangat murka kepadanya. Dari sisi mana dia menghina? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia persembahkan kepada Allah, dia kasih kepada makhluk. Berarti dia samakan makhluk itu dengan Allah. Ya. Atau orang yang percaya kepada jimat-jimat misalkan. Yakinnya kepada jimat, tawakalnya kepada jimat itu sama saja dia samakan Allah dengan jimat tersebut. Bahkan bisa jadi jimat itu lebih dia muliakan daripada Allah. Kenapa? Karena tawakal itu ibadah. Seharusnya dia serahkan hanya kepada Allah. Kalau dia serahkan kepada selain Allah, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Disitulah sebabnya. Mengapa Allah sangat benci kepada orang yang melakukan kesyirikan. Karena perbuatan kesyirikan itu mengandung pelecehan kepada Allah. Dan juga jemaah sekalian, perbuatan syirik itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang paling bodoh. Paling tolol. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang terus-menerus menganugerahkan kenikmatan. Allah yang mendengarkan dan mengabulkan doa mereka. Yang melindungi dan menghalau mara bahaya dari mereka. Yang satu-satunya yang bisa menghilangkan bahaya dari mereka. Yang menguasai seluruh makhluknya. Yang mengatur seluruh makhluknya. Semua itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Kok dia beribadah kepada makhluk yang lemah? sama lemahnya dengan dirinya, bahkan bisa jadi lebih lemah dari dirinya. Dia beribadah kepada makhluk yang tidak pernah menciptakannya, tidak pernah memberikan rezeki kepadanya, tidak memberikan nikmat kepadanya, tidak bisa mendengarkan doanya, kalaupun bisa mendengarkan, tidak sanggup mengabulkannya. Maka apa namanya itu kalau bukan kebodohan? Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allah mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat. Ya, seperti firman Allah, budu nama hitun. Apakah kamu beribadah kepada patung yang kamu pahat sendiri? Ini kan mengajak mereka menggunakan akal sehat. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ingin mengajak umatnya untuk menggunakan akal sehat umat Nabi Ibrahim itu pada asalnya mereka itu penyembah matahari, bulan dan bintang. Adapun berhala mereka di dunia itu hanya perwujudan dari matahari, bulan dan bintang. Ya, itulah umat Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk menggunakan akal. Sehingga ketika beliau melihat matahari, Eh, sebelumnya, pertama sekali beliau melihat bintang, beliau mengatakan ini Tuhanku. Ketika bintang itu hilang, beliau mengatakan berarti itu bukan Tuhanku. Lalu muncul bulan, lalu beliau mengatakan lagi inilah Tuhanku. Ketika bulan menghilang, beliau mengatakan ternyata itu bukan Tuhanku karena dia menghilang. Lalu muncul matahari yang lebih besar, beliau katakan lagi inilah Tuhanku karena dia lebih besar. Ketika matahari menghilang, beliau mengatakan itu bukan Tuhanku. Iya. Ada sebagian orang yang salah paham di sini. Salah pahamnya fatal lagi. Iya. Mereka bilang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Subhanallah. Berarti Nabi Ibrahim kafir kalau begitu. Baru mencari Tuhan, belum nemu Tuhan. Nabi Ibrahim bukan menyembah matahari, bulan dan bintang, bukan. Beliau lagi berdialog dengan mereka untuk mengajak mereka berpikir ini nggak pantas dijadikan Tuhan. Ya, ini sama dengan kita datang kepada orang yang lagi sujud kepada patung, kemudian kita katakan kepadanya, ini juga Tuhan saya. Kemudian kita ambil patung itu lalu kita banting sampai hancur. Lalu kita bilang, oh ternyata ini bukan Tuhan saya. Dipahami ya? Iya. Seperti itulah yang ingin dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ingin mengajak mereka menggunakan akal, bukan berarti beliau menuhankan bintang, bulan dan matahari. Ya. Ini salah paham. Salahnya fatal. Fatal itu namanya menuduh Nabi Ibrahim melakukan kekufuran. Ya, kalau kita mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, berarti beliau kafir sebelum beriman. Padahal ulama sepakat, para nabi dan rasul tidak pernah melakukan kekafiran. Baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Jangankan para nabi dan rasul, sebagian sahabat ada yang sama sekali tidak pernah melakukan syirik, tidak pernah sujud kepada berhala. Contohnya sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau belum pernah sujud kepada berhala-berhala. Iya, apalagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Jadi kita ajak mereka menggunakan akal sehat. Karena pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling bodoh. Kemudian jemaah sekalian, sebagian bentuk pengkafiran eh, kekafiran itu juga jelas-jelas mengandung pelecehan. Contohnya mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Ini contoh, ini ucapan bukan syirik. Tapi kufur. Nah ini contoh. Tidak semua kekafiran itu adalah kesyirikan. Ini kekafiran dosa yang setara dengan syirik. Bukan syirik tapi setara. Contohnya orang yang mengatakan Allah punya anak. Atau orang yang menghina Al-Quran. Atau menghina Nabi. Atau menghina Allah. Menghina agama. Maka dia kafir walaupun dia bukan pelaku syirik. Iya. Maka kalau mengandung penghinaan seperti ini, tentu sudah jelas. Sudah jelas mengapa Allah sangat membenci orang kafir. Iya. Walaupun jemaah sekalian, mereka ketika mengatakan Allah punya anak, berniat untuk memuliakan Allah. Contohnya orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya anak. Apa tujuan mereka? Apakah untuk menghina Allah? Tidak. Untuk memuliakan Allah. Mereka bilang Allah punya anak karena Allah saking sayangnya kepada makhluk, anaknya diutus ke bumi untuk jadi penebus dosa. Bagus atau tidak? Kelihatannya bagus. Ya, niatnya bagus. Mengandung pujian kepada Allah. Tetapi justru dengan sebab itu Allah sangat murka kepada mereka. Kenapa jemaah sekalian? Allah sangat murka. Karena walaupun mereka berniat baik ingin memuliakan Allah, itu adalah penghinaan berat kepada Allah. Kalau kita mengatakan Allah memiliki anak, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Iya. Makanya dalam Al-Quran Allah kabarkan kepada kita betapa dahsyat kemurkaan Allah kepada orang-orang musyrik, lebih khusus lagi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa qalu rahman walada. Dalam surat Maryam Allah mengatakan mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Watan syakul ardu dan bumi terbelah Watakhirul jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh anda aulir rahmani walada karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak jadi subhanallah betapa besar kemurkaan Allah kepada mereka maka jemaah sekalian dari sini tercabang pelajaran penting yang bisa kita petik apa itu wajib bagi kita juga membenci orang-orang musyrik dan orang-orang kafir Bagaimana mungkin kita mencintai orang yang Allah benci? Ini nggak masuk akal. Kita mengaku beriman kepada Allah, lalu kemudian kita mencintai, bersikap loyal, berkasih sayang dengan orang-orang yang Allah sangat murkai. Allah menghinakan mereka di dunia dan di akhirat. Allah nyatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk maka tidak mungkin ada orang yang beriman memuliakan mereka atau mengangkat derajat mereka, meninggikan mereka. Contohnya menjadikan mereka para pejabat, para pemimpin. Ini nggak masuk akal orang yang beriman. Kalau dia tahu betapa Allah sangat murka kepada mereka dan menghinakan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk membenci orang-orang kafir dan tidak patut memuliakan mereka. Allah telah mengingatkan kita, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapapun di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu prinsip penting ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita mulai kembali pada pembahasan utama kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang para pelaku dosa besar. Iya. Ahlu sunnah meyakini orang yang melakukan dosa besar dia adalah mukmin. Orang yang beriman. Tetapi dia adalah mukmin nafisul iman. Ini sebenarnya pembahasan yang sudah kita bahas pada pembahasan yang pertama sekali tentang keimanan. Iya. Tidak apa-apa kita ulangi lagi karena ini sangat berhubungan. Ahlu sunnah berkeyakinan pelaku dosa besar di dunia statusnya adalah mukmin, tapi mukmin yang nakisul iman, yang lemah imannya. Karena jemaah sekalian dalam syariat kita, dalam syariat kita manusia itu hanya ada dua golongan hanya ada dua status. Mukmin atau kafir sudah. Nggak ada golongan ketiga. Iya. Tidak ada golongan ketiga. Kalau dia bukan mukmin, maka dia pasti kafir. Terserah agamanya apa. Selain muslim, semuanya kafir. Walaupun mereka mau perhalus bahasa disebut non muslim, sama. Tetap kafir statusnya. Apapun itu, siapapun dia, selain muslim ini status manusia. Hanya dua kemungkinan. Kalau bukan mukmin kafir. Hanya saja orang mukmin itu ada dua tingkatan secara garis besarnya. Ada mukmin kamilul iman dan mukmin nafisul iman. Orang mukmin yang baik imannya atau sempurna imannya dan orang mukmin yang lemah imannya atau kurang imannya. Iya. Maka para pelaku dosa besar ini disebut mukmin naqisul iman. Dia mukmin, dia tidak kafir, tapi dia adalah mukmin yang lemah imannya. Ya, tidak ada status abu-abu. Enggak muslim, enggak kafir, tidak ada. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Status pelaku dosa besar di dunia. Adapun di akhirat, maka sebagaimana ayat ini, ahlu sunnah pun meyakini seperti ayat ini. Orang yang melakukan dosa besar, bagaimana nasibnya di akhirat? nasibnya adalah kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Iya. Itulah status mukmin pelaku dosa besar. Tapi azabnya, andaikan dia diazab, azabnya tidaklah kekal. Iya. Mengapa kita harus mengetahui hal ini? Karena itulah makna ayat yang mulia ini. Kita harus paham makna ayat. Dan juga karena ada golongan yang menyimpang di sini. Dua golongan yang ekstrim. Yang pertama golongan murjiah. Golongan murjiah itu berkeyakinan orang sudah muslim, dia melakukan dosa sebanyak dan seberat apapun, dia nggak bisa dikafirkan atau nggak bisa apa namanya imannya nggak berkurang Iya. Apalagi dikafirkan. Imannya saja nggak berkurang, kata mereka. Jadi, menurut logika mereka, konsekuensi ucapan mereka, kalau begitu, orang yang paling pendosa, itu sama saja dengan para nabi dan rasul. Iya. Bahkan, iblis pun sama dengan malaikat. Kenapa? Karena dosa-dosanya bagi mereka tidak akan menyebabkan dia kafir dan bahkan tidak akan mengurangi imannya. Jadi menurut mereka iman itu statis, tidak bertambah dan berkurang. Adapun menurut ahlu sunnah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa. Iya. Ini golongan menyimpang yang pertama, murjiah namanya. Karena mereka menganggap iman itu bukan bagian dari amalan. Itu akar penyimpangannya iman itu bukan bagian dari amalan. Iya. Itulah akar penyimpangannya sehingga mereka mengatakan dia beramal apapun baik maupun buruk nggak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya. Kemudian yang berikutnya golongan yang sesat berikutnya dalam permasalahan ini adalah golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan Orang yang melakukan dosa besar dia kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan dia tidak kafir tapi tidak juga muslim. Iya. Ini sebenarnya hakikatnya sama, pengkafiran. Iya. Dan mereka bersepakat, Khawarij dan Mu'tazilah bersepakat. Pelakunya itu di akhirat kelak pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Iya. Itu kesamaannya Khawarij dan Mu'tazilah. Makanya kita katakan sebenarnya nggak ada bedanya. Iya. Jadi berbeda dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Jemaah sekalian, untuk lebih mendalami materi ini, insya Allah kita akan bahas secara singkat akar pengkafiran. Dari mana datangnya? dan siapa yang masih memiliki pemahaman ini Ketahuilah jemaah sekalian Golongan sesat yang masih memiliki pemahaman ini Adalah Satu golongan yang paling banyak diperingatkan oleh Rasulullah SAW akan kemunculan mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah mengabarkan kepada kita munculnya berbagai macam kesesatan. Iya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis beliau, maka golongan inilah yang paling banyak hadisnya tentang kesesatan mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kepada kita, golongan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Walaupun mereka sudah berhasil ditumpas, tapi muncul lagi. Pertama mereka muncul di akhir pemerintahan Utsman, di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib semakin menguat. Kemudian mereka akan terus muncul dan kaum muslimin akan terus berusaha menumpas mereka. Tapi mereka akan terus ada. Setiap kali tertumpas, muncul lagi yang baru. Sampai kapan? Sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat, barisan terakhir mereka akan ikut bergabung bersama Dajjal sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan golongan Khawarij. Ini golongan sesat pertama dalam Islam. Islam pertama kali tidak ada golongan, hanya ada satu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, pertama sekali. Pertama sekali tentu Nabi dan para sahabat. Kemudian pengikut mereka tidak ada golongan lain. Tidak ada golongan menyimpang yang lain. Golongan sesat yang pertama muncul adalah Khawarij. Golongan Khawarij. Terus sampai akhirnya menjadi 72 golongan. Iya. Dan golongan Khawarij ini dari semua golongan-golongan yang muncul yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang paling banyak hadisnya yang paling banyak hadisnya. Ya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita secara rinci sifat-sifat mereka. Namun jemaah sekalian, ulama menjelaskan pada hakikatnya prinsip kesesatan mereka itu ada tiga. Ada tiga hal. Jadi dari semua penyimpangan mereka, sumber utamanya adalah tiga perkara. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita hari ini. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah memberontak kepada pemerintah muslim yang zolim. Memberontak kepada pemerintah muslim yang zolim. Iya. Inilah tiga prinsip kesesatan mereka yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Iya. Ini yang perlu kita bahas sedikit. Inilah akar pengkafiran mereka. Gimana sih? Ada yang bertanya tadi? Ya? Diulangi. Oh ya. Yang pertama, pengkafiran terhadap kaum muslimin yang kedua menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan maksudnya membunuh, memerangi. Yang ketiga memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim. Baik. Sekarang kita lihat akar pengkafiran mereka. Apa jemaah sekalian akar pengkafiran mereka? Akarnya itu ada dua sebab. Ada dua sebab. Yang pertama adalah mengambil sebagian dalil dan membuang yang lain. Ini perlu kita ketahui akarnya supaya kita tahu sumber penyakit. Jangan-jangan kita punya sumber penyakit ini. Nauzubillah. Supaya kita bisa waspada. Pertama, sebab mereka terjerumus dalam pengkafiran adalah Demikian pula dalam pemberontakan dan penghalalan darah. Karena mengambil sebagian dalil, sebagian ayat atau sebagian hadis, lalu membuang yang lain. Ini sebenarnya pembahasan yang panjang, tapi kita singkat insya Allah. Ya. Contohnya jemaah sekalian, dalil-dalil tentang kekafiran. Dalil-dalil tentang kekafiran mereka ambil sebagian dalilnya saja sehingga mereka berkesimpulan kekafiran itu hanya satu kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam padahal kalau kita perhatikan seluruh dalil kalau kita perhatikan seluruh dalil maka kita akan mendapatkan kesimpulan dan inilah metode ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah kalau mau mau memberi kesimpulan hukum, maka semua dalil dikumpulkan. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Makanya ulama ahlu sunnah itu betul-betul mendalami ilmunya, menghafal Al-Quran dan Sunnah. Iya. Apalagi di masa-masa dahulu nggak seperti sekarang. Sekarang kita bisa mengandalkan komputer. Dahulu para ulama menghafalnya di luar kepala. Iya. Kita sekarang di dalam di luar nggak ada. Ya. Para ulama dahulu menghafal, betul-betul menghafal. Jadi mereka kumpulkan semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang satu permasalahan baru buat kesimpulan. Kalau khawarij tidak. Dia ambil satu ayat, satu hadis, dia buat kesimpulan. Iya. Kemudian kalau datang ayat dan hadis lain, dia bilang ini nggak boleh dipakai karena bertentangan. Iya. Padahal tidak seperti itu. Maka kesimpulannya menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah kalau dikumpulkan seluruh dalil hasilnya adalah kekafiran itu terbagi dua kufur akbar dan kufur asgar demikian pula syirik syirik besar dan syirik kecil ya apa perbedaannya syirik besar kufur besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam adapun kufur asgar atau syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya, itu perbedaannya. Perbedaan yang lain, kufur akbar menyebabkan kekal di neraka, kufur asgar tidak sampai mengekalkan di neraka. Perbedaan yang lain, kufur akbar menghapuskan seluruh amalan dan kufur asgar hanya menghapus amalan yang menyertainya. Ini tiga perbedaan antara kufur akbar dan kufur asgar. Ini dipahami para ulama kalau mengumpulkan keseluruhan dalil tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hanya saja kita mungkin tidak berikan contoh karena contohnya sangat panjang penjelasannya. Baik, itu kesimpulannya. Ada lagi sebab yang kedua. Dan ini yang paling penting, yang paling berbahaya. Mengapa Khawarij itu tersesat sampai pada tingkatan pengkafiran terhadap kaum muslimin. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Sesuai pemahaman sahabat. Walaupun kelompok mereka yang pertama muncul hidup di masa sahabat. Subhanallah. Mereka hidup di masa sahabat tapi mereka tidak memahami sesuai dengan pemahaman sahabat, maka sebab itulah mereka kafir. Apa mereka tersesat. Ya. Para mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka, tapi disebut golongan sesat. Ya. Walaupun ada segelintir ulama sampai juga mengkafirkan mereka. Ya, tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Ya, tapi disebut golongan sesat. Kenapa? Karena tidak mengikuti pemahaman sahabat mereka dapat ayat, mereka tafsirkan sendiri. Mereka dapat hadis, mereka pahami sendiri. Tidak merujuk kepada pemahaman sahabat, maka hati-hatilah. Kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman salaf, inilah sebab tersesatnya seseorang dari jalan yang benar. Kita berikan contoh jamaah sekalian. Yang contoh ini masih terus-menerus ada sampai hari ini yaitu tentang penafsiran surat Al-Maidah ayat ke-44.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 Karena ayat ini sebenarnya secara jelas menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan syariat Islam, mereka itu adalah orang-orang kafir. Tapi jemaah sekalian, kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat, ternyata para sahabat menjelaskan kekafiran di situ adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Iya. Sekarang terserah kita mau ikut pemahaman khawarij atau pemahaman sahabat. yes, terserah kita saja sekarang. Kalau mau selamat, ikutilah pemahaman sahabat. Banyak riwayat dinukil dari para sahabat. Mereka menafsirkan ayat tersebut maknanya adalah kufur asgar. Ya, contohnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih." innahu laisa kufran yang kulu anil millah. Kata beliau, sesungguhnya itu bukan kekafiran seperti yang mereka pahami. Tetapi itu adalah kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Jadi di masa Ibnu Abbas sudah ada pemahaman itu, maka beliau bantah mereka. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan hiya bihi kufrun walaysa kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi itu memang kekufuran, tapi tidak sama dengan kekufuran kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Itu adalah kufur kecil. Dan juga diriwayatkan dari sejumlah ulama generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in bahkan menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan demikian. Pertanyaannya jemaah sekalian, mungkin kita ingin tahu Kenapa sahabat menafsirkan kufur kecil? Iya. Disinilah pentingnya kita merujuk kepada pemahaman sahabat. Sahabat tuh lebih tahu tentang ayat. Ayat itu turun di masa mereka dan dengan bahasa mereka. Iya. Dan kejadian yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi wajar mereka lebih tahu. Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita menafsirkan satu ayat ternyata beda dengan penafsiran sahabat, yakin pasti kita salah, nggak mungkin benar. Gak mungkin benar. Iya. Kenapa para sahabat menafsirkan demikian? Karena ternyata sahabat menjelaskan ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kekafirannya Yahudi dan kaum musyrikin. Bukan sedang menjelaskan kekafiran kaum muslimin. Sehingga kalau ayat ini diterapkan untuk kaum muslimin, statusnya berubah. Bagi orang Yahudi itu kufur akbar, tapi bagi kaum muslimin dia menjadi kufur asgar. Kenapa? Karena orang muslim memiliki aslul iman, fondasi keimanan. Sehingga ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, tidak sampai menjadi syirik besar atau kufur akbar. Beda dengan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Iya. Inilah sebabnya. Inilah pentingnya kita merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baik. Jemaah sekalian, hanya saja ulama ahlu sunnah wal jamaah juga menjelaskan orang yang tidak berhukum dengan syariat, orang yang tidak berhukum dengan syariat bisa saja menjadi kafir, bisa saja murtad. Kapan itu? Kalau dia melakukan satu dari tiga hal. Pertama, dia memiliki keyakinan bahwa hukum buatan manusia, apakah itu hukum peninggalan penjajah? Ya, aneh kita ini. Penjajah sudah pergi, kita masih dijajah dengan hukumnya. Ya. Atau hukum hasil musyawarah manusia atau hukum adat atau hukum internasional kalau dia yakin hukum-hukum itu sama kedudukannya dengan hukum Allah maka dia kafir murtad keluar dari Islam sampai pada tingkat kufur akbar ini kondisi yang pertama yang kedua adalah yang kedua lebih parah lagi dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik atau lebih cocok. Misalkan dia mengatakan lebih cocok di Indonesia, lebih pas di negeri kita. Adapun hukum Islam cocoknya di Arab. Ya. Ada yang sambil sedikit menghina. Cocoknya di masa onta katanya. Iya. Sekarang sudah masa modern sudah nggak cocok. Maka ini lebih parah lagi dibanding sebelumnya. Dia kafir murtad keluar dari Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kapan dia menjadi kafir? Apabila dia meyakini sesuatu yang Allah haramkan sudah menjadi halal baginya atau bagi orang lain. Atau sebaliknya, sesuatu yang Allah halalkan, dia yakin sudah haram. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Dia yakin yang haram menjadi halal, maka dia kafir. Bukan sekedar dia melakukan. Iya, beda ya. Ada orang minum khamar, tapi dia yakin khamar itu haram, maka dia pelaku dosa besar. Ada orang nggak minum khamar, tapi dia yakin khamar itu tadinya haram, sekarang sudah halal, maka dia kafir. Maka dia kafir, dia pelaku kekafiran, bukan lagi pelaku dosa besar. Iya. Jadi inilah tiga hal yang menyebabkan seseorang itu yang berhukum dengan selain syariat Allah menjadi kafir. Kalau dia masih yakin sebenarnya syariat Islam lebih baik, dia yakin sebenarnya khamar itu haram, cuman karena dia pingin dapat masukan dari yang haram, bukan karena dia menghalalkan yang haram, akhirnya yang haram itu dia berikan izin operasinya misalkan. Maka ini adalah dosa besar tapi tidak sampai pada tingkatan kufur besar. Iya. Jadi jemaah sekalian kesimpulannya pada asalnya berhukum dengan selain hukum Allah bukan kufur akbar tapi kufur asgar. Atas dasar inilah orang-orang Khawarij mengkafirkan pemerintah khususnya pemerintah-pemerintah di negeri-negeri muslim apalagi yang pemerintah kafir sudah jelas. Iya. Jadi bukan perbuatan kekafiran, dosa besar, tapi tidak sampai kekafiran, namun mereka kafirkan pemerintah ataupun siapa yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafirkan. Iya. Padahal jamaah sekalian, orang yang sudah jelas-jelas melakukan kekafiran sekalipun, nggak boleh kita langsung kafirkan kalau tadinya dia muslim. Iya. Sudah jelas kita lihat dia melakukan kekafiran. Kalau tadinya dia muslim, itu tidak otomatis dia boleh kita kafirkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Kalau penghalang-penghalang ini sudah dihilangkan, barulah terpenuhi syarat. Apa penghalangnya? Ada empat. Empat penghalang di dalam pengkafiran. Yang pertama, kebodohan. Ketidaktahuan. Yang kedua, adanya takwil. Adanya takwil. Ini kita sebutkan secara ringkas saja. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita bahas lebih detail. Ini sekedar kita tahu Ahlu sunnah itu juga mengkafirkan tapi nggak serampangan. Tidak serampangan, ada syarat. Jadi hilangkan dulu penghalangnya. Apa penghalangnya? Pertama kebodohan. Yang kedua takwil. Salah tafsir. Salah tafsir kemudian terjerumus dalam kekufuran. Yang ketiga khotok. Tidak sengaja. Yang keempat dipaksa. Iya. Maka orang yang melakukan kekafiran dengan empat sebab ini nggak bisa dikafirkan, nggak bisa dikafirkan. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang yang beriman. Sebelum dia wafat, dia menyatakan kepada anak-anaknya, kalau saya mati, bakar jasad saya, kemudian tumbuk jadi abu, lalu lempar, taburkan, biar dibawa angin, tersebar-sebar. Lalu setelah itu apa dia katakan jamaah sekalian? Dia bersumpah, "Fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibani 'adaban ma'azabahu ahadan. Dia bersumpah lagi demi Allah. Andaikan Allah mampu untuk membangkitkan aku kembali eh, setelah sudah jadi abu, sudah tersebar ke sana kemari jasadnya dibawa oleh angin. Andaikan Allah mampu membangkitkan aku kembali, maka aku benar-benar akan diazab dengan satu azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Jamaah sekalian, perhatikan ucapannya. Ini ucapan kekufuran atau bukan? Kekufuran. Ya. Apa kufurnya di sini? Ini kekufuran berat sekali. Ragu atau bahkan tidak mengimani hari kebangkitan. Iya. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika dia dibangkitkan, ketika dia dibangkitkan, Allah bertanya kepadanya, Kenapa kamu melakukan itu? Apa jawabannya jemaah sekalian? Ya Rob, khasyatuka. Wahai Robku, karena aku takut kepadamu. Takut kepadamu, takut berjumpa dengan Allah. Maka dengan sebab itu, dengan sebab ucapannya itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia. Ya, Allah mengampuni dia. Artinya apa? Dia sudah jelas-jelas melakukan kekafiran, tapi karena dia lakukan itu, disebabkan kebodohannya atau salah tafsir. Iya. Maka Allah ampuni dia, bukan kesengajaan. Iya. Maka dengan sebab itu Allah mengampuni dia. Makanya jemaah sekalian, jangan main-main dalam pengkafiran. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, ayyumar rajulin qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada keduanya. Yaitu kalau ternyata saudaranya tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Tapi subhanallah sebagian orang seperti nggak ada takutnya kepada Allah. Gampang banget dia mengatakan orang itu kafir. Dia nggak takut ucapan itu kembali kepadanya. Subhanallah. Dia nggak mikir. Kalau saudaranya ternyata tidak kafir, ucapan itu kembali kepadanya, dia yang kafir. Harus kembali kepada salah satunya. Kalau saudaranya tidak kafir, maka dia yang kafir, naudzubillah. Iya. Jadi ini jamaah sekalian, akar kesesatan Khawarij mengkafirkan kaum muslimin. Kita bahas secara ringkas dua kesesatan yang lain. Yang kedua adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan itu adalah cabang dari yang pertama. Kalau sudah dikafirkan, maka otomatis darahnya dihalalkan. Iya. Jadi ini kesesatan mereka yang berikutnya dan jemaah sekalian karena sebab inilah bermunculan aksi-aksi terorisme, pengoboman dan pembunuhan. Dan mereka tidak peduli walaupun korbannya adalah muslim. Iya. Yeah. Kan mereka nggak peduli. Mereka apa namanya melempar bom, membuang bom di sembarang tempat, atau bahkan bom bunuh diri. Dia nggak peduli. Mau kafir mau muslim yang jadi korban. Kenapa? Karena yang muslim ini dia sudah anggap kafir. Jadi inilah sebenarnya akar terorisme yang harus dibasmi. Makanya penanggulangan terorisme itu yang terbaik bukan sekedar dengan kekuatan senjata, tapi meluruskan pemikiran, meluruskan akidah. Ya, dan itu yang dilakukan di Saudi Arabia. Jadi para tahanan teroris itu bukan hanya di penjara, tapi mereka dibina, dibina oleh para ulama. Kalau sekarang mereka di penjara, mereka terus dibiarkan memiliki pemahaman ini atau terus dibiarkan menyebarkan. Pada akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Sipir penjara terpengaruh. Iya. Sipir penjara terpengaruh. Pak polisi terpengaruh. Ketika berdialog dengan mereka malah terpengaruh. Iya. Jadi ini harus dibasmi dari akar-akarnya, yaitu meluruskan pemikiran mereka dan melarang peredaran buku-buku dan pemikiran-pemikiran mereka. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la zawalu hadhihi dunya ahwanu Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi atau ucapan-ucapan yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan tumpahnya darah seorang muslim. Sama saja, muslim itu dia adalah aparat pemerintah atau masyarakat. Kalau sampai kita melakukan satu tindakan sehingga tumpah darah seorang muslim ini pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yang terakhir prinsip kesesatan Khawarij yang ketiga adalah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim yang zolim. Iya. Yeah. Kalau pemerintahnya baik, maka semua kelompok sesat atau hampir semuanya nggak ada bedanya dengan ahlu sunnah. Sama-sama taat, sama-sama taat. Yang membedakannya adalah kalau pemerintahnya jahat. Disinilah titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Golongan khawarij ini mereka melakukan pemberontakan kalau pemerintahnya zalim. Namun ahlu sunnah memilih bersabar. Tidak melakukan pemberontakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a min amirhi shay'an yakrahuhu yasbir, fa innahu man farat al jama'ata shibran, famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat satu kemungkaran, satu kezaliman yang dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia sabar walaupun dia benci hendaklah dia sabar. Membenci kemungkaran itu wajib. Tapi dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita bersabar. Karena kata beliau, barang siapa yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Iya. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang dan melakukan berbagai macam kemungkaran. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untuk menghadapi mereka?" Perhatikanlah jemaah sekalian, Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita lawan? Tidak. Nabi SAW berpesan, Addu ilaihim haqqahum, wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka, dan minta kepada Allah hak kalian. Kata Syekh Ibn rahimahullah, maksud hadis ini adalah, doakan mereka. Supaya Allah berikan hidayah, sehingga mereka menunaikan hak kita. Itu maknanya kalau pemerintah berlaku zalim. Pertama sabar, yang kedua doakan. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang khawarij yang berpaham khawarij, emosinya, kebenciannya, kemarahannya sebenarnya bagus. Marah kepada orang yang berbuat zalim. Tetapi jangan sampai kemarahan kita mengalahkan ketundukan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yeah. Nabi berpesan seperti ini ya ikut. Jangan turuti ya emosi kita. Nabi suruh bersabar dan suruh mendoakan malah. Berarti disuruh meredam amarah. Orang sudah zalim disuruh doakan. Makanya Imam Al-Barbahari di dalam syar, apa namanya? Syarh Sunnah beliau, dalam akidah beliau, beliau menjelaskan dalam kitab akidah beliau ini juga patut kita pelajari salah satu buku dari generasi salaf dahulu, buku tentang akidah. Syarhu Sunnah karya Imam Al-Barbah Imam Al-Barbahari rahimahullah salah seorang sahabat Imam Ahmad beliau berkata idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi pemerintah maka ketahuilah dia adalah pengikut kesesatan wa idza ra'aita rajulan yad'u lis sultan bis salah fa'lam annahu sahibus sunnatin insyaallah. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi para penguasa, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Karena Nabi SAW berpesan demikian. Menghadapi penguasa jalim, kata beliau, tunaikan hak mereka, maksudnya tunduk dan patuh, tetap tunduk dan patuh, dan doakan mereka minta kepada Allah hak kalian. Maksudnya doakan mereka supaya jadi baik, lalu mereka menunaikan hak kita. Yang terakhir jemaah sekalian, satu lagi. Hadis Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ma diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna hudaya wa la yastannuna sunnati." Akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Apa petunjuk Nabi jamaah sekalian? Apa sunnah beliau? Jawabannya adalah seluruh syariat Islam, seluruh ayat Quran dan sunnah. Akan datang pemimpin kata beliau yang tidak mengikuti seluruhnya, hanya sebagiannya. Berarti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Ya. Jadi nggak usah kita bertanya lagi. Bagaimana kalau pemimpin kita nggak berhukum dengan syariat? Masihkah kita boleh taat atau boleh memberontak? Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan akan datang kepada kita para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Lanjutan hadis lebih dahsyat lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fihim sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani ins." Akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Subhanallah. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya para pemimpin yang sangat zalim, tidak berhukum dengan syariat, hatinya hati setan dalam jasad manusia. Lalu sahabat Hudzaifah pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku berjumpa dengan pemimpin seperti ini?" Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba bahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'." Hendaklah kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahmu itu. Bahkan walau punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah tunduk dan patuh. Subhanallah, ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tinggal kita saja terserah mau ikuti emosi, melawan atau mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, pemberontakan itu ada dua macam. Kalau kita melakukan salah satu dari keduanya, kita terancam keluar dari golongan ahlus sunnah, masuk kepada golongan ahlul bid'ah yang disebut dengan khawarij. Yang pertama, pemberontakan dengan kata-kata. Yang kedua, pemberontakan dengan senjata. Kalau pemberontakan dengan senjata sudah jelas ya, namanya kudeta. Ya. Apa yang dimaksud pemberontakan dengan kata-kata? Maksudnya adalah menjelek-jelekkan pemerintah di halayak terbuka. Di jalan-jalan, di media-media, di mimbar-mimbar, atau di medsos. Itu termasuk kategori pemberontakan. Dan pemberontakan bersenjata tidak mungkin terjadi selamanya. Sebelum didahului dengan pemberontakan kata-kata. Apa mungkin orang tiba-tiba turun ke jalan, angkat senjata? Nggak mungkin. Harus diprovokasi dulu Itulah yang dimaksud pemberontakan dengan kata-kata. Menjelek-jelekkan pemerintah sehingga masyarakat marah, terprovokasi, akhirnya angkat senjata. Oleh karena itu, dahulu kata Imam al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ada satu kaum sekte Khawarij namanya Al-Qa'adiyah. Enggak pernah ikut berperang. Enggak pernah angkat senjata Lalu kenapa mereka disebut khawarij? Karena mereka suka manas-manasi orang. Iya. Menjelek-jelekan pemerintah supaya orang jadi panas untuk memberontak. Jadi hati-hati, ini bukan perkara sepele. Ini termasuk prinsip akidah yang telah dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah walaupun sangat disayangkan banyak kaum muslimin hari ini yang tidak memahami bahkan media-media masa mengikuti gaya media orang-orang kafir. Ya, media-media masa jualannya ya, jualannya setiap hari. Kalau bukan gibah pemerintah, gibah artis. Ya. Itu media masa kita. Kalau bukan gibah pemerintah, gibah artis. ya Dan itulah yang kemudian jadi gaya hidup masyarakat. Membenci pemerintah, memusuhi pemerintah, kemudian ikut-ikutan artis. Ya. Mana yang kelihatan keren, itu yang mereka ikuti. Iya. Baik buruknya artis itu yang mereka beritakan. Jadi itu jadi berita andalan mereka. Subhanallah. Ini yang terjadi di masa ini. Jemaah sekalian, inilah ringkas pembahasan akidah tentang perbedaan antara ahlu sunnah dan golongan khawarij. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan kebenaran. Sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Pak. Abdullah Abdullah siapa Pak? Ah. Nah, justru e, merangkap curiga. Jadi seperti ada dua toko yang pertanyaan yang bagus sekali <clears throat> tentang uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang dituduh sebagai uh, pemimpin gerakan Khawarij. Ya. Demikian pula orang yang mendakwahkan kepada tauhid dituduh sebagai Wahabi berarti Khawarij. Maka ini perlu diluruskan. Ini tuduhan yang tidak benar. Ya. Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah termasuk ulama yang mengajak kita untuk selalu taat kepada pemerintah. Ya, tidak boleh melakukan pemberontakan. Ya. Kebetulan di sini saya punya uh, salah satu risalah beliau yang berjudul Risalah ila Ahlil Qasid. Uh, surat untuk penduduk Al-Qasid. Jadi surat ini pun beliau tulis karena adanya tuduhan-tuduhan itu. Jadi ini bukan hal yang baru. Di masa hidup beliau banyak orang yang terusik dengan dakwah beliau sehingga mereka memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Ya. Kenapa mereka terusik jamaah sekalian? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek syirik itu. Maka Syekh datang berdakwah memberantas kesyirikan. Demikian pula mengada-ada dalam agama beliau berantas. Maka orang-orang yang membenci ini itulah asalnya tuduhan tersebut. Ya, jadi ini bukan tuduhan baru sebenarnya, sudah ada di masa hidup beliau dan beliau sudah bantah sendiri. Ini saya bacakan dari kitab beliau Risalah Surat untuk Penduduk Al-Qasim. Beliau mengatakan, wa ara wujub as-sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah kata beliau aku memandang wajibnya untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin yang baiknya maupun buruknya selama kita tidak diperintah berbuat maksiat. Maksudnya apa? Kalau kita disuruh berbuat dosa, nggak boleh kita ikut, tapi bukan berarti kita boleh memberontak, bukan? Iya. Jadi kalau kita disuruh, wajib kita ikut. Selama itu bukan dosa. Adapun kalau disuruh berbuat dosa, misalkan disuruh minum khamar, maka tidak boleh kita turuti siapapun yang memerintahkan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Ya. Namun bukan berarti kita boleh memberontak tidak. Kita tetap sabar. Inilah akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Jadi tuduhan itu beliau sudah bantah sendiri. Ya, beliau tidak memiliki pemahaman khawarij. Demikian pula beliau tidak mengkafirkan kaum muslimin. Dalam risalah ini ada juga tuduhan beliau mengkafirkan di antaranya mengkafirkan Al-Busiri. Al-Busiri itu adalah seorang penyair yang memiliki syair kesyirikan. Dia mengatakan ya akramal khalqi mali man aludhu bihi istiwaka inda hululil hadithil amam kata Busiri dalam syairnya wahai makhluk yang paling mulia maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa satu musibah yang merata ini jelas ucapan kesyirikan harusnya berlindung itu kepada Allah dia mengatakan kepada Nabi, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Padahal Allah memerintahkan kita, kul a'udhu birabbil falak, Kul a'udhu birabbin nas. Menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Kalau kita minta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita beribadah kepada beliau. Iya. Nah, ini syairnya Busiri. Lalu mereka tuduh Syekh mengkritik jadi Syekh mengkritik syair tersebut. Pada akhirnya mereka tuduh Syekh mengkafirkan Al-Busiri. Padahal tidak. Tadi sudah kita jelaskan jemaah sekalian. Saya tegaskan lagi, pengkafiran itu ada dua macam. Ada pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap pelaku. Iya. Kalau perbuatannya kekufuran berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, kita jangan ragu mengatakan itu perbuatan kufur, itu perbuatan syirik. Tapi jamaah sekalian, orangnya belum tentu. Belum tentu, otomatis kita bisa hukumi kafir. Tadi sudah kita jelaskan, harus hilang empat perkara. Yang pertama tadi apa? Keburuhan. Yang kedua, takwil. Yang ketiga, khotok. Ketersalahan, tidak sengaja, ketidaksengajaan. Yang keempat, tidak dipaksa ya baru dia bisa dikafirkan ya bahkan kata Syekh Saleh Al Fauzan pengkafiran ini karena syarat-syaratnya berat ya sehingga tidak boleh setiap orang mengkafirkan nggak boleh ini sepatutnya dikembalikan kepada ulama besar bahkan kata beliau yang lebih tepat lagi ini adalah urusannya ulama yang bertugas sebagai kodi ya di apa namanya pengadilan syariat baru dia dikafirkan di situ dipelajari kasusnya diadili baru dikafirkan karena kalau dikafirkan konsekuensinya berat hukumannya hukuman mati nggak main-main jadi itu urusan pengadilan bukan urusan masyarakat iya makanya itu akidah ahlu sunnah Syekh membantah mereka saya nggak pernah mengkafirkan bu siri ucapannya itu betul kufur tapi saya nggak mengkafirkan dia kalian menuduh dusta. Iya. Jadi tuduhan Syekh memberontak kepada pemerintah atau mengkafirkan kaum muslimin itu dibantah sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan pada hakikatnya kalau kita pelajari secara adil sejarah hidup beliau beliau tidak membawa satu ajaran yang baru kitab-kitab beliau masih banyak ya ada kitab salah satu usul kitab al qawaidul arba dan lain-lain itu semuanya bisa kita nilai sendiri. Tidak ada penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga punya beberapa kitab fikih seperti risalah Al-Masyu ila Salah. Itu kitab fikih beliau mengikuti mazhab Hambali. Ya mungkin itu perbedaannya dengan kita. Ya dengan kebanyakan kita. Kita mungkin mengklaim pengikut mazhab Syafi'i. Kalau beliau pengikut mazhab Hambali. Ya, Tapi dari segi akidah beliau tidak berbeda dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan terutama akidah atau dakwah memberantas kesyirikan. Ini dakwah utama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itulah dosa yang paling besar. Iya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang dia begitu semangat memberantas kesyirikan, itu dakwah yang benar. Iya. Bukan dakwah yang menyimpang. Karena itulah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita misi dakwah seluruh para nabi dan rasul sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang berhak uh, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak disembah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penista agama, maka kita bersyukur kalau memang dia mau diproses dihukum. Ini patut kita syukuri, ya. Walaupun hukumannya, kalaupun dihukum sebenarnya masih kurang pas, ya. Harusnya dia dihukum mati, ya. Bukan dihukum penjara saja. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia tadinya muslim, maka dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Iya. Kecuali dia tobat. Bagaimana cara tobatnya? Masuk Islam. Itu cara tobatnya. Iya. Maka kalau ada kemajuan, kalau ada kemajuan di dalam proses hukumannya, ini tentunya hal yang disyukuri. Harus kita syukuri. Dan terus kita berdoa kepada Allah semoga dia mendapatkan yang seharusnya dia dapatkan. Iya. Kita syukuri hal ini walaupun tidak maksimal tapi mending daripada enggak sama sekali. Ya. Tapi jemaah sekalian harus kita pahami juga dalam Islam itu sebenarnya ini prinsip ibadah yang perlu kita tahu. Dalam Islam itu dalam perjuangan, dalam dakwah, dalam apapun Allah tidak melihat hasil. Yang Allah lihat usaha kita. Sudah benar atau tidak cara kita berusaha? Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini yang perlu kita pahami. Iya. Jadi hendaklah kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jangan melanggar syariat. Karena walaupun hasilnya baik, tetap salah. Caranya tetap tidak bisa kita katakan itu cara yang benar, walaupun hasilnya baik. Dan Allah tidak menuntut kita berhasil atau tidak dalam perjuangan, tidak. Yang Allah tuntut kita ikuti syariatnya. Soal berhasil atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, makanya Syekhul Islam rahimahullah taala pernah ditanya tentang orang yang berdakwah. Dia berdakwah dengan cara yang salah. Ya, dia pakai lagu-lagu, musik-musik, atau kisah-kisah palsu. Ya. Tapi kisah-kisahnya mengharukan. Ternyata banyak yang tobat. Ya. Banyak yang tobat. Jadi kelihatannya dia berhasil. Tadinya nggak sholat jadi sholat. Tadinya minum khamar jadi tobat. Tapi cara yang dia gunakan bukan menyampaikan ayat Quran, bukan menyampaikan hadis, tapi nasihat-nasihat disertai dengan alunan musik atau kisah-kisah, kisah-kisah yang menggugah jiwa, tapi kisahnya palsu. Dia buat-buat sendiri, dia karang. Tapi kenyataannya berhasil. Maka kata beliau rahimahullah, dia tetap salah. Ya. Walaupun dia berhasil, tetap salah. Ya, kemudian beliau berikan contoh. Bisa saja perbuatan salah tapi hasilnya baik. Bisa saja terjadi. Iya. Beliau berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Orang-orang musyrik berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menyerang kalian. Ini ancaman orang musyrik kepada Nabi SAW dan para sahabat. Mereka sudah bersatu untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Ini sudah dikepung Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Perbuatan yang sangat jelek. Tapi subhanallah, ternyata hasilnya sangat bagus. Ya. Apa hasilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazadahum imanan." Pengepungan mereka itu hanya menambah keimanan. Nabi dan para sahabat. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil dan mereka berdoa cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Jadi perbuatannya buruk tapi hasilnya baik. Iya. Maka di sini beliau menyalahkan orang yang berdakwah itu dengan ayat ini. Jadi bisa saja hasilnya baik walaupun perbuatannya salah. Iya. Jadi kita doakan saudara-saudara kita yang sudah punya niat baik untuk berjuang membela Al-Qur'an. Kalau salah semoga Allah maafkan karena niatnya baik. Iya. Semoga Allah maafkan kesalahannya dan kemudian membimbing kita lebih baik lagi dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Iya. Ustadz ada dai yang terkenal dulu sunnah sekarang berpendapat udur bil jahli itu tidak ada bagi kufur akbar yang dilakukan oleh orang Islam. Beliau membawakan fatwa-fatwa dari ulama Najib dan sering menukil fatwa Syekh Shalal Fauzan. Bagaimana sikap kita? Ini salah paham. Ini salah paham. Karena kalau kita baca keseluruhan fatwa-fatwa ulama yang disebutkan di sini, juga telah menjelaskan tentang adanya uzur bil jahal. Namun di sini dibagi dua kategori. Ada kejahilan yang diberikan uzur dan ada yang memang tidak diberikan uzur. Iya. Kejahilan yang diberikan uzur dan kejahilan yang tidak diberikan uzur. Kejahilan yang diberikan uzur itu seperti apa? Orang yang dia sebenarnya berusaha belajar. Berusaha belajar. Iya. Dia nggak malas belajar. Tapi ternyata semua ustadz yang dia temui, bahkan mungkin dia sudah kenal dari kecil sampai dia dewasa, semua mengajarkan yang salah kepada dia. Dia belum pernah ketemu dai yang mengajak kepada tauhid yang benar, dai yang mengajak kepada sunnah. Apakah ini nggak diberikan udur? Iya. Ini secara akal sehat saja dia patut diberikan udur. Dia belum pernah bertemu dengan ulama yang betul-betul mengajarkan yang benar kepadanya. Begitu dia buka mata, lihat dunia, dia sudah tahu kiai fulan, ustadz fulan mengajarkan ajaran yang salah kepada dia. Iya. Maka yang seperti ini tentu diberikan udur. Beda halnya orang yang hidup di tengah-tengah ulama ahlus sunnah ulama ngasih pelajaran kepadanya, dia nggak mau belajar. Nah ini nggak pantas diberikan uzur. Dia sendiri nggak mau belajar. Karena dia nggak mau belajar, lalu dia terjerumus dalam kekufuran. Maka ini contoh yang tidak patut diberikan uzur. Tapi masalah ini sebenarnya mudah. Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri yang berfatwa urusan ini dikembalikan kepada pemerintah Maksudnya di sini ulama yang bertugas sebagai kodi hakim di mahkamah syariat. Sudah selesai. Itu bukan urusan kita. Urusan kita dakwah sudah. Iya. Ada orang melakukan kekafiran, bukan urusan kita. Statusnya ini apa? Dia muslim kan? Statusnya dia kafir atau muslim? Itu bukan urusan kita. Itu urusannya ulama. Lebih spesifik lagi, ulama yang punya tugas di pengadilan syariat dia diadili dulu. Dihilangkan dulu penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Iya. Maka sudah sepatutnya diwaspadai orang yang memiliki pemahaman seperti ini karena justru bertentangan dengan pemahaman para ulama itu sendiri. Iya. Ada sebagian saudara-saudara kita mengatakan bahwa Atar Ibnu Abbas kufrun duna kufrin adalah atar do'if. Bagaimana bantahannya? Atarnya sahih. Syekh Al-Albani membantah Panjang lebar beliau mensahihkan asarnya. Iya. Kemudian yang kedua, di, tadi kita sebutkan tiga riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau yang kufrun duna kufrin ini doib sekalipun masih ada riwayat yang lain. Yang semuanya itu yang saya sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini sudah ijma ulama ahlu sunnah. Ijma sekarang sebutkan satu kitab tafsir ahlu sunnah yang mengkafirkan secara mutlak sesuai dohir ayat tersebut. Tidak ada. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam Al-Manar beliau, dia beliau juga menegaskan tidak satupun ulama ahlu sunnah yang berpegang pada zohir ayat ini. Nggak ada. Ini ijma ulama, sepakat ulama. Katakanlah hadis eh, riwayat ini doif, tapi ulama sepakat seperti itu pemahamannya. Iya. <clears throat> Apakah negeri kita negeri Mardin bukan Islam juga bukan kafir? Mengingat pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa hukum tertinggi adalah konstitusi Undang Dasar 1945. Jemaah sekalian, negeri kita adalah negeri muslim. Pemerintah kita adalah ulil amri. Itu yang disebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini. Iya. Para ulama kita sering datang ke sini. Ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad. Sering datang ke Indonesia. Kenapa nggak bertanya? Dan para ulama begitu mudah kita hubungi. Kenapa kita berani berfatwa mengatakan Indonesia bukan negara Muslim, bukan negara kafir? Ya. Para ulama yang pernah datang ke sini dan yang pernah kita tanyakan tentang status negara Indonesia, semuanya mengatakan negeri Muslim, nggak ada yang mengatakan negeri kafir. Ya. Bahkan dulu masih di masa Presiden Megawati memimpin, sudah ditanyakan kepada para ulama, boleh nggak taat kepada Ibu Megawati ketika itu? Harus taat. Dia masih Muslim. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Coba perhatikan. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayuhalladzina amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian kepada Allah. Dan taatlah kepada Rasul. Dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri minkum. Perhatikan kalimat ini. Ulil amri minkum ulil amri, pemimpin dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksudkan di sini? Kalian kaum muslimin. Artinya selama dia masih berstatus muslim, wajib untuk taat. Jelas ayat ini kan? Ulil amri minkum, bukan minal kufar, minal muslimin. Dari kalangan kalian. Allah tidak mengatakan dari kalangan muslim yang taat saja. Tidak, Allah hanya mengatakan dari kalangan kaum muslimin. Artinya, walaupun dia zalim, tidak taat, fasik, selama dia masih muslim, maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk taat kepadanya dan dia adalah ulil amri. Iya. Dia adalah ulil amri. Kemudian hadis-hadis yang sudah jelas kita sebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Kemudian keyakinan hati itu, ya keyakinan hati kita nggak mungkin tahu, ya. Sekarang pertanyaannya dari mana kita tahu? Semua pemimpin kita atau katakanlah presiden kita berkeyakinan konstitusi di atas syariat. Ini pertanyaan yang pertama. Dari mana kita tahu? Apakah kita membelah dadanya? Ya. Itu adalah keyakinan hati. Nggak mungkin kita tahu. Yang kedua, kalaupun betul, maka ingat masih ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi. Iya kan? Ini jangan lupa. Iya. Jadi untuk pengkafiran itu dua hal. Satu, pastikan itu adalah kekufuran. Yang kedua, sudah terpenuhi atau tidak syarat-syarat pengkafiran kepadanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, jangan dipahami syariat Islam itu hanya hukum pidana. Hukum pidana itu hanya bagian apa namanya? bagian yang sedikit, bagian kecil dari syariat Islam. Ini yang perlu kita luruskan juga pemahaman tentang arti syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam itu adalah semua ajaran Islam. Maka syariat Islam yang tertinggi adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya. Salat, sholat lima waktu, haji, zakat, puasa. Apakah presiden kita nggak melakukan itu? Alhamdulillah, masih melakukan. Ya, kemarin sholat Jumat antum nonton mungkin ya, masya Allah. Ya. Jadi bukan sekedar hukum-hukum pidana. Ini nggak bisa kita katakan nggak nggak berhukum syariat Islam sama sekali nggak bisa. Ada sebagian yang mereka terapkan. Ya, dalam masalah haji kita dibantu, masya Allah ya usaha pemerintah membantu masyarakat mengurus haji itu nggak gampang itu itu susah sekali ya. kita saja mengurus satu travel aja sudah susah banget apalagi mengurus ya, ribuan orang subhanallah ini jadi seperti itu dalam masalah seperti ini jangan kita buat keputusan sendiri tapi kita merujuk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada saya pernah dengar ulama ahlu sunnah yang menyatakan ini bukan negeri muslim dan pemerintah kita bukan ulil amri tidak ada satupun ulama ahlu sunnah di masa ini coba sebut siapa ulama ahlu sunnah di masa ini nggak ada iya yang berpemahaman demikian tidak lama lagi Jakarta ada pesta demokrasi sedangkan demokrasi bukan ajaran Islam dan memilih pemimpin dan calon-calon pemimpin ada yang muslim kafir ada yang muslim, ada yang kafir. Apakah kita harus ikut memilih pemimpin yang berarti ikut aturan dengan adanya demokrasi? Benar sekali. Demokrasi itu orang apa namanya? Demokrasi itu adalah kekafiran, e, berasal dari e, orang-orang kafir. Iya. Bahkan juga mengandung kekafiran. Ya, hukum di tangan rakyat. Semua oleh rakyat, ya. Demo, hukum Islam nggak seperti itu hukum milik Allah. Manusia itu hanya menjalankan apa yang Allah tetapkan. Itu sudah jelas pertentangan demokrasi. Demokrasi juga demokrasi juga bisa apa namanya? menjadikan orang yang jelek, penjahat, koruptor, kafir sekalipun jadi pemimpin. Ya, syaratnya apa? Cukup mayoritas memilih. Kalau dalam Islam nggak seperti itu walaupun seisi dunia memilih dia, tapi dia kafir, nggak boleh dalam syariat Islam. Iya. Tapi dengan demokrasi, dengan sistem ini dia bisa terpilih. Kenapa? Karena dipilih oleh mayoritas rakyat. Walaupun jamaah sekalian hakikatnya demokrasi itu bukan suara mayoritas rakyat, tapi suara segelintir orang yang punya uang untuk membeli media bikin iklan pencitraan ya itu hakikat demokrasi siapa yang paling kuat iklannya paling hebat pencitraannya dia yang akan dipilih itu hakikat demokrasi jadi bohong kalau mengatakan demokrasi itu suara mayoritas ya jadi jelas demokrasi bertentangan dengan syariat tapi sebagian ulama berfatwa apabila ada pemimpin muslim, calon pemimpin muslim dan kafir yang ikut dalam pemilu, maka kita dianjurkan untuk ikut memilih yang muslim. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, mudaratnya lebih besar. Jadi di sini kita dihadapkan pada dua mudarat. Mudarat demokrasi dan mudarat kita dipimpin oleh pemimpin kafir. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang kedua. Jadi kalau seandainya kita nggak punya pilihan, itu dalam kaidah syariat. Di hadapan kita hanya ada dua pilihan, nggak ada pilihan yang ketiga. Nggak ada pilihan yang ketiga. Misalkan terjadi seperti itu dalam hidup kita, di hadapan kita hanya ada dua pilihan. Ternyata dua-duanya salah, dua-duanya dosa, dua-duanya berbahaya. Maka kita dianjurkan memilih mana dosa yang lebih ringan mana mudarat yang lebih ringan. Kalau kita biarkan pemimpin kafir, mudaratnya lebih besar. Iya. Jadi bukan para ulama berfatwa boleh ikut pemilu dalam kondisi seperti itu, bukan bermakna pemilu itu boleh, bukan. Cuman karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Iya. Pertanyaan yang terakhir, sudah mau masuk waktu zuhur ya? Apa status bagi orang yang membela dan melindungi penghina Al-Quran? Orang yang membela membela orang kafir, membela orang yang menghina Al-Quran atau melakukan kekafiran itu ada dua tingkatan. Ya. Ini sama sebenarnya hukumnya dengan orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Karena pada hakikatnya semua orang kafir itu penghina Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Ketika dia melakukan syirik, itu penghinaan kepada Allah. Dia mengatakan Allah punya anak. Itu penghinaan. Penghinaan kepada Allah. Maka siapapun yang bersikap loyal kepada mereka, membela mereka, melindungi mereka, mencintai mereka, termasuk yang memilih mereka, mendukung mereka, mengangkatnya menjadi pejabat, maka itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama sampai pada kekufuran. Sampai pada kekufuran. Kapan itu? Ketika dia melindungi orang yang menghina Al-Quran itu karena dia setuju dengan penghinaannya. Maka dia juga kafir seperti dia. Iya. Ini sebenarnya berlaku umum. Walaupun dia nggak melindungi, tapi dia setuju sama kafir. Karena setuju dengan kekafiran juga kekafiran. Ya. Harus kekafiran itu harus kita benci, harus kita ingkari. Kalau kita nggak mengingkari, berarti kita setuju. Sama hukumnya. Orang yang setuju dengan kekafiran, statusnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran itu. Dia kafir. Iya. Kemudian tingkatan yang kedua, yang lebih rendah lagi, dia pelaku dosa besar, tapi tidak sampai dikafirkan. Ketika dia bersikap loyal kepada orang kafir, termasuk yang menghina Al-Quran, apa sebabnya? Bukan karena dia setuju dengan kekafirannya. Mungkin ada sebab lain. Mungkin dia ingin dapat jabatan, dia ingin cari muka supaya dapat harta, atau lain-lainnya. Intinya dia bukan karena setuju. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Ya, karena ada sebuah hadis tentang kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau melakukan hal tersebut yaitu bersikap loyal kepada orang kafir dan kemudian nanti beliau bertobat. Jadi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang ke kota Makkah. Lalu sahabat Hatib ini membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini luar biasa. Perbuatan yang sangat membahayakan pasukan kaum muslimin. Iya. Maka akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril memberitahukan apa yang dilakukan oleh Hatib walaupun dia lakukan diam-diam. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat mengejar seorang wanita yang menjadi utusannya membawa surat dari Hatib kepada orang-orang kafir di Makkah. Iya. Ini sikap loyal kepada orang kafir, membantu orang kafir, melindungi orang kafir. Ya, orang kafir di Makkah itu udah luar biasa penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi ketika para sahabat minta izin untuk membunuh Hatib karena hukumannya hukuman mati, kalau itu adalah kekafiran. Maka Rasulullah SAW melarang. Melarang para sahabat membunuhnya. Kenapa? Karena dia tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Itu dosa besar, namun tidak sampai pada tingkatan kekafiran jika alasannya bersikap loyal kepada orang kafir bukan karena setuju atau sepakat atau mencintai ajaran kekafiran dan kesyirikan mereka. Iya, itu dosa besar namun dia tidak sampai pada tingkat dikafirkan. Iya. Wallahu alam jamaah sekalian. Iya, terakhir. Sebenarnya secara global Akidah Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain itu sama akidah ahlu sunnah wal jamaah cuman ada cabang permasalahan akidah yang beliau tergelincir dalam kesalahan ya yaitu mengatakan bahwa uh, amalan itu bukan syarat keimanan tapi hanya syarat kesempurnaan iman Iya. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan amalan kita, perbuatan kita, amaliah kita itu bagian dari keimanan. Enggak terpisah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syubbah." Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu dari jalan. Iya. Jadi amalan-amalan itu bagian dari keimanan. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan amalan itu bukan bagian dari keimanan namun syarat kesempurnaannya. Ya, itu konsekuensinya apa? Kalau seseorang melakukan apa namanya? satu bentuk kekafiran dia itu konsekuensinya walaupun beliau nggak berpendapat begitu hanya konsekuensi yang bisa muncul dari ucapan itu kesalahpahaman hmm? orang bisa mengatakan kalau begitu ketika dia melakukan amalan kekafiran dia nggak bisa dikafirkan sebab imannya hanya berkurang kesempurnaannya bukan hilang iya karena tadi beliau mengatakan eh, Amalan itu adalah syarat kesempurnaan iman. Kalau hanya syarat kesempurnaan, kalau amalannya hilang, dia berarti nggak bisa dikafirkan, cuman hilang kesempurnaan kesempurnaannya saja. Iya, itu konsekuensi dari ucapan tersebut. Walaupun beliau nggak berpendapat seperti itu. Kalau orang melakukan kekafiran, seperti contohnya dia berdoa kepada selain Allah, maka itu ulama seluruhnya sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Dia apa namanya batal Islamnya, ya karena berdoa kepada selain Allah itu berarti beribadah kepada selain Allah. Iya, cuman konsekuensi dari ucapan itu, kalau amalan hanya penyempurna keimanan, berarti kalau dia berdoa kepada selain Allah, amalannya imannya nggak batal, cuman berkurang kesempurnaannya. Dibahamin ya? Iya. Jadi seperti itu. Intinya itu adalah ketergelinciran seorang alim kita sudah tahu dan kita nggak boleh ikuti, nggak boleh kita ikuti. Uh, jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak berpendapat seperti itu. Makanya para ulama mengatakan itu namanya disebut akidahnya murjiatul fuqaha. Ya, murjiatul fuqaha ini jenis murjiah yang paling uh, ringan, yang paling ringan murjiah mereka. Iya, mereka mengatakan amalan itu bukan bagian dari keimanan, tapi syarat sempurnanya iman. Kalau murjiah yang ekstrim, mereka mengatakan amalan itu bukan bagian dari keimanan sama sekali, bukan juga bagian dari syarat sempurnanya iman. Iya. Jadi nggak masalah bagi mereka orang yang mau melakukan dosa seberat apapun nggak akan memberikan pengaruh pada imannya. Demikian pula orang yang melakukan ketaatan sebaik apapun nggak akan menambah imannya. Ini yang ekstrim, ya. Tapi setahu saya Imam Abu Hanifah tidak sampai pada tingkatan ekstrim seperti itu.